Alhamdulillah. Alhamdulillah الحمد لله الذي جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون Mama Wahyu ten tendo sebelah Allah wahdahu la syarika lah. Mama Wahyu ten sebelah. Wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا Tendo ning ngaposuan rupa.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 Haji Muhammad Suryo Respationo SH M yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah menghijabah beliau memberikan amanah kepada beliau untuk memimpin Kepulauan Riau ke depan dan mudah-mudahan beliau betul-betul sanggup melaksanakan dan mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal beliau, alhamdulillah saya dekat dengan beliau dan sebelum tadi ke majelis ini saya sempat silaturahim ke dalam beliau subhanallah saya terkagum-kagum sekaligus bangga betapa beliau seorang yang nasionalis, agamis, dan religius. Beliau termasuk kolektor benda-benda antik, barang-barang kuno yang bernilai seni tinggi, sama dengan hobi saya. Cuma buku murah-murah. Subhanallah, mungkin itu yang oleh lawan politik beliau didesas-desuskan dan diisukan bahwa beliau yang aliran bukan Islam lah, yang kejawen lah, bahkan ada yang mau dibilang menyatakan musyrik. Pokok oh, gampang musyrik. Alasannya apa? Ya karena menyimpan benda-benda seperti itu. Musyrik atau tidak, itu tempatnya di hati. Urusan akidah itu urusan kita dengan Allah. Kalau urusan kita dengan masyarakat, itu ya akhlak kita yang dibutuhkan perilaku kita. Saya malah jadi teringat, kok malah benar. Waktu saya pergi haji, itu ada sebagian jamaah yang bertanya kepada saya. Tadi itu waktu tawaf di Ka'bah, saya lihat ada orang yang sorbannya itu diusap-usapkan apa diusap-usapkan iya digosok-gosokkan diusap-usapnya tenggene kabrah apa itu tidak musyrik korban kok diusap-usapkan ke kabrah itu apa tidak musyrik tak jawab ya enggak kok bisa ya enggak kok bisa ya enggak dasarnya apa saya simpel saja jawab mulai kapan usap-usap sorban di kapan kok jadi musyrik itu mulai kapan? Terus pernahkah Anda mendengar ada ustadz, ada kiai yang menyatakan musyrik adalah usap-usap? Dan kalau usap-usap, usap-usap sorban di kapan itu musyrik, berarti usap-usap bujuku yang musyrik. Kok gampang-gampang musyrik itu? Ada lagi yang bilang kayak gini, Nah itu kadang ada orang mau bikin warung, mau bikin toko, mau bikin depot, restoran, kepingin laris, terus panggil ustadz, panggil kiai, terus itu lemahnya, lemahnya. Yo, kayak orang ini bisa itu. Tangannya kok dibacakan ayat-ayat Quran, itu apa dah musyrik itu? Tangan kok dibacakan ayat Quran, dia tak jawab, enggak. Kok gampang banget musyrik itu loh sebaik-baiknya tanah itu yang dibacakan ayat Quran api sing elek itu nek wong pisui ya sudah bagus kan mau bikin warung mau bikin restoran mau bikin tempat uh, ngundang tetangga ngundang jamaah-jamaah saya ini tempat akan dijadikan jualan sama-sama kita berdoa dengan membaca surat al-fatihah mudah-mudahan laris dan barokah al-fatihah kan api kok masuk harus kayak warung mau bikin restoran mengundang tetangga terus uh, eh, agar ini restoran laris, warung laris, mari sama-sama kita misuh pengsewu. Karena mohon maaf, ada semacam benda-benda antik itu dianggap sebagai syirik. Kenapa? Karena punya alat-alat yang bisa menjadi sarana musyrik. Nah, sampean itu kan juga punya alat yang kemana-mana sampean bawa, namanya alat zina. Itu. Lah jinamu ini gowo yang iki berarti sampai dihukumi zina terus ngono. Gitu. Oh gampang banget. Makanya mohon maaf kalau pilih pemimpin itu yang santun. Jadi dimanapun dan kapanpun kalau ada yang sukanya memfitnah, sukanya kampanye hitam, itu mulai sampai jadi pemimpin, nyonyor sampai. Belum belum aja sudah menyebarkan fitnah yang tidak karu-karuan. Tapi coba, selama saya beberapa kali sama beliau Romo Yono, saya belum pernah beliau menjelek-jelekan orang lain belum pernah dengar beliau menjelek-jelekan orang lain sekalipun itu lawan politik beliau belum pernah saya mendengar beliau ngomong yang tidak benar kepada pihak-pihak lain belum pernah ya seperti tadi malah kita sama-sama diajak berdoa saya kiai ini orang bisa ngomong ngomong Allah Muhammad nanti disambung beberapa waktu yang lalu saya bareng beliau diajak beliau untuk ke Pulau Bintan itu mulai habis duhur beliau bareng saya sholat berjamaah dengan saya menjadi makmum saya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya bahkan mau maghrib dan isya itu beliau juga sholat qobliyah, badiah aku loh sholat qobliyah beliau sholat qobliyah, sholat badiah sempat mampir ke pondok pesantren Tempat ngasih bantuan ke pondok pesantren namun kok diarani Bapak Islam ya komplain. terus berubah yang mau santai justru yang difitnah yang dihujat itu pasti Allah akan mengangkat derajatnya uh, hadir juga di tengah-tengah kita adik beliau tercinta Mas Iki. terima kasih Mas kita ketemu kembali ini beliau anggota DPRD Provinsi Kepri Beliau juga alumnus pondok pesantren. Coba, dan orang yang memesantrenkan adik beliau itu juga Romo. 19 tahun beliau di pesantren. Aku nomor 17 tahun. Tapi sudah tinggi ya aku mas. Karena nggak usah saya itu dari kiai. Menentai pasaranku. Makanya aku seneng dalam ngaji bareng Romo itu beliau tahu posisi. Jadi sambutannya singkat, padat, jelas pes pes pes pes pes pes saya paling tidak seneng itu kalau ngaji bareng pejabat pejabatnya dali rasanya hati wilayahku kok bisa dibek itu kita tinggal mulih kan eh. hadir juga uh, Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Riau Pak Sabroni SE yang tidak saya hormati karena beliau sendiri yang ngomong tadi malam nggak pernah mau dihormati beliau sadar beliau sebagai jomosnya rakyat Masang dulu juga para pejabat yang berkesempatan hadir yang bisa hormati kawan-kawan dari relawan SAK yang bekerja siang malam mudah-mudahan kerja keras panjenengan semua mendapatkan hasil yang gemilang dan bernilai ibadah. Serta sahabat-sahabat saya Banser yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, eh, saudara-saudaraku, jemaah sekalian yang insya Allah dicintai Allah, disayangi Rasulullah. Alhamdulillah, saya senang menyaksikan panjenengan semua dalam keadaan gembira, keadaan senang, ayem, bunga. Memang hidup di dunia ini gak boleh susah urut di dunia ini rawe susah dikongkot seneng Allah yang menyatakan la takhaf wa la tahzan la takhaf jangan takut berarti hidup ini disuruh berani dikongkot kendel tidak boleh takut kecuali kepada Allah takut hanya kepada Allah walam yaksha illallah jadi meskipun diintimidasi difitnah dijelek-jelekin ya gak usah takut Ojo dilawan cara carane. Takut kita hanya kepada Allah. Didoakan enggak bener iku lho. Ngono. Wala tahzan, jangan susah. Hidup ini gak boleh susah. Disuruh seneng. Makanya susah itu orang yang susah itu berarti tidak menghiraukan Allah. Wong susah itu berarti orang gak teke Gusti Allah. Gusti Allah dengan teke ini juga seneng. Ibu-ibu misalnya punya anak dinasehati kok gak teke mesti ibu-ibu gak seneng. Anak sakit perut dibilangin, "Nak, masih sakit perut, jangan makan sambal dulu." Ya anak orang gak teke mangan kalau sambil orang layak pasti itu namanya ya gak gatek ibu pasti akan marah walaupun anak gak melawan nah udah saatnya ngaji berangkat nah nonton TV di kandang ngaji nak anak ibu pinter nemeringi sedih anak yang gak mencari piring yang gak batiki lemari tapi itu namanya anak gak gatek nah kalau Allah gak digatek itu ya Allah yang marah sama Orang susah itu berarti tidak setuju dengan tatanan Allah. Semua yang menata Allah, semua yang mengatur Allah. Kita nggak boleh susah kok kita susah. Mohon maaf. Kadang-kadang ada orang yang bilang, hmm, sarjana yo, bang ini, tau lah. Umpama biar aku ngono paling saiki yo, bang ini. Nggak boleh. Ibu-ibu perhatikan, nggak boleh ngomong gitu. Umpama biar aku kok belum karo Pak Anwar Zahid itu paling Zahid yo. Ya. Itu nggak boleh. Apalagi ada orang yang sampai ngomong aku ini kurang apa, sudah kerja keras, sudah berdoa, bahkan aku udah tirakat, karyawangi proses Senin Kemis, kenyataannya kok gagal. Aku kadang-kadang lagi mikir busi Allah mau ngedewi ya. Itu nggak boleh. nggak boleh. Mohon maaf ya. Anda punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi antara rencana Anda dengan rencana Allah jauh lebih baik rencana Allah. Betul? Anda punya pilihan, Allah juga punya pilihan. Tapi sadari bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan Anda. Sampaian duwe karep, Gusti Allah yang duwe karep. Tapi karepe sampean sampai karepe Gusti Allah, lu yang api karepe Gusti Allah. Makanya yang paling enak itu ikut Allah, derek aturannya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf jamaah sekalian, misalnya anda-anda ini orang pinter, misalnya kan Anda rotok on. Misalnya Anda-anda semua ini orang pinter, tapi sadari sepinter-pinternya Anda masih jauh lebih pinter Allah. Betul? Betul? Mohon maaf lupa saya sebut Ibu di kafe ini yang Alhamdulillah juga berkesempatan hadir ya Pak Oh, Pak Kol, Pak Lo. Ndi wong. Oh, iya Gus. Juga beberapa kali eh, bulan dua bulan yang lalu saya sempat ngaji bareng beliau Ibu haja Rika Feni dan hadir juga di tengah-tengah kita Pak Insinyur Haji Ria Satarika, calon wali kota Batam. Aplaus untuk beliau. Ya lopet gue Mohon maaf Pak Ria. di perjalanan. Gue kok buyur itu Saya lanjut. Misalnya, Anda ini orang-orang kaya, misalnya kan sama para pakat suge umpamane sama ki wong suge sak suge suge sampean tetap bisa luwe suge gusti nah, misalnya anda orang yang berkedudukan tinggi punya jabatan yang tinggi, setinggi-tingginya kedudukan Anda, setinggi-tingginya jabatan Anda, masih jauh lebih tinggi kedudukan Allah. Betul? Makanya ikut Allah. Guys, tolong diperhatikan, kita disuruh senang, nggak boleh susah. Bapak Ibu, saudaraku, jamaah sekalian, doa yang mustajabah. Apa nih rumah tangga ini? Dungo sing mandi, iku dungane wong bunga, apa dungane wong susah? Salah. Dungo sing mandi, iku dungane wong bunga. Doanya orang yang gembira, bukan doanya orang yang susah. Doanya orang susah itu enggak enggak enggak begitu mandi. Soalnya doa orang susah itu tidak nyambung. Orang susah itu kalau berdoa meminta kepada Allah, dia mintanya itu rodok makso. Orang susah itu gak begitu nyambung. Eh gak kasih gambaran, orang kaya sama orang miskin itu lebih seneng orang kaya, betul? Makanya nek nyambung yuk, ya gampang orang kaya, Orang kaya nyambut famili, nyambut keluarga. Orang miskin nyambut keluarga. Mandi sendi. Yo ya, mandi sing suge. Wong suge nyambut sana, mandi sing tidak yo ya senengan wong sugih kabeh-kabeh ngaku sana. Itu masih keluarga sama aku. Kalau diurut-urut ya masih famili. Karena urutannya Iku ambek aku ya bisa mambu. Mambu kelek mambu budol. Wong melarat nyambung sana, ora mandi. Sing gelem disapu ya sing sedang padha ora Ada perjaka kaya sama perjaka miskin. Nikahnya umumnya lebih dulu yang mana? Yang dulu sing sugih, Joko nak sugih milih Boleh perawan mobil piye ya iso. Joko Clara tuh yang gitu. ini iki. Ya kuman koret-koretan sempurut sempurut ini, cari teman pas lagi banyak duit. Sama cari teman pas gak punya duit, mandi sendi. Mandi sing akeh duite. Pokoke wong susah iku gak pati nyambung. Sing gampang nyambung itu orang yang bunga, orang yang gembira. Jemaah sekalian, ada teman datang ke rumah sampean datangnya karena kangen mas teman Pak aduh aja tekan aku, ono perlu apa aku kangen karo sampean di. ya Allah yo ya doa, aku ya kangen karo sampean aku suka tak ketemu sampean yo kangen seneng sampean terus mbak Kamu waktu ada tekan aku, ono perlu apa aku apa utang duit Menunggu sama terus arah salah ngomong Malah setinggal kelewes Subhanallah. Makanya hidup di dunia ini disuruh senang. Oi. Oi. Bisa dilanjut? Tolong, tolong perhatikan, tolong perhatikan. Tapi ini dijawab jujur, yang kencang, yang ikhlas, yang jujur jawabnya. Oke? Okay? Oke? Okay? Saudara-saudaraku yang hadir di sini, Anda pernah susah apa enggak? Eh, kok pernah? Ya? Kok Kok gak wangi sama saya juga pernah susah. Terus jawab jujur, roto-roto sing sering sampean alami iku susah perkara apa? Duit. Eh. apa? Apa? Apa? apa? apa? Kalau aku tuh yang paling sering aku yang paling sering susah itu berkoro uang. Oh, apa? apa? Mohon maaf, itu nggak boleh orang susah karena duit susah karena kekayaan susah berkorot dunia itu nggak boleh kita hidup di dunia ini bukan mau kita sendiri sama urip no ini duduk yang sampean dhewe sampean ana ta sing tahu pesen urip eh? ada yang pernah jaluk urip orang no kita hidup di dunia ini bukan pesanan, bukan permintaan, tapi ada yang merencanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Marhaban ahlan wa sahlan bi Silakan Bapak Insinyur Haji Saptarian, calon Saptarian, calon dari Beta Batang, kalau ini teman-teman Bali. Nanti punya bapak kampanye no. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini bukan mau kita, tapi ada yang merencanakan. Siapa yang merencanakan kita hidup di dunia? Allah. Kita hidup di dunia ini ada yang mengundang Allah yang mengundang hidup kita di dunia maka Allah berani mengundang berani tanggung jawab pokoknya wani ngundang ini kudu wani tanggung jawab ya masuk panitia ini undang saya harus berani tanggung jawab artinya ya, wani ngundang kudu wani tanggung jawab nyukupi kebutuhannya Oleh kalau tanggung jawab ya cuma ngundang Allah mengundang kita hidup di dunia. Allah tanggung jawab mencukupi semua kebutuhan kita. Aku tanya, jawab. Mana sih kebutuhan hidup Anda yang tidak dicukupi sama Allah? Ayo mama lagumu. Mana kebutuhan hidup Anda yang tidak dicukupi sama Allah? Selama itu bernama kebutuhan pasti dicukupi sama Allah. Mesti bantah. Nah, aku kok sampai semua dicukupi. Yang tidak dicukupi itu bukan kebutuhanmu, tapi keinginanmu. Lo kepinginanmu kakean. Ayo bantahan nggak apa-apa. Bisa bantah bantahan. Selama itu kebutuhan pasti dicukupi sama Allah. Yang sampean merasa tidak cukup itu bukan kebutuhan, tapi keinginan ingin keinginanmu ndak imbang karo kemampuanmu. Oh ngatasi potonganmu pengen duwe jet pribadi. Nah, jet pribadi itu bukan kebutuhanmu, bukan kebutuhan. Lo potonganmu kepengen punya kapal pesiar pribadi. Itu bukan kebutuhan, argo gawe opo. Makanya ya gak ditutupi kalau musiola itu keinginan namanya bukan kebutuhan. Hanya Romo punya kapal sendiri itu kebutuhan. Kepri ini wilayah kelautan. Untuk kesana kesana kesana butuh kapal, butuh helikopter itu kebutuhan. Mesti dicukupi kebutuhan. Hmm. kalau keinginan ya dukur. Potong kamu pengen bisa presiden. Selama itu kebutuhan pasti dicukupi. Allah Rasulullah Muhammad. Makanya kita harus yakin, mantep sama Allah. Kalau memang itu kebutuhan hidup kita, pasti dicukupi sama Allah. Coba hidup di dunia ini kayak orang diundang selamatan, kayak orang diundang hajatan, kayak orang diundang kenduri. Tolong perhatikan, Anda kalau diundang hajatan, diundang selamatan, itu nggak usah pikir berkat berkat itu urusannya wong bisa ngundang ini nggak usah mikir mangan nggak usah mikir ngombe wong diundang kenduran diundang hajatan kok berkate pikir mangane opo berkah makan minum itu urusannya yang undang kalau sampean diundang hajatan tugas sampean datang yang penting datang masalah berkat, makan, minum, pasti dapat bagian. Yang penting lumbur aja pindah-pindah, udah bingung kita nitia. Ya. Kita hidup di dunia ini ada yang undang. Siapa yang undang? Allah. Yang undang kaya, yang undang dermawan romo yang mudang, endingan Gusti Allah tidak tahu lali kusak kita ini kebiar Allah tidak pernah lupa maka jangan ragu jangan ragu kalau soal kebutuhan hidup pasti dicukupi sama Allah mana sih sekujur tubuh anda yang hasil usaha anda sendiri itu mana gaya mano sekujurnya awakmu rundi hasil usahamu rambut Allah sing nentuk noy. Sing mau beri rambutmu ya Gusti Allah, rambut dia. Itu Allah yang nanam, Allah sing mau Tugas sampean tinggal ngebas-ngebasi kali nyureni kali ngatur. Untu ya Gusti Allah sing ngicik. Sing mau beri ya Gusti Allah. Kuping kanan kiri kapan lagi nyenteli. Allah sing nyenteli. Kedua mata Allah yang nemplei, Allah yang nanam. Semua Makanya orang itu kerja nggak kerja pasti tetap makan kerja nggak kerja makan buktinya banyak orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain itu di sebelah sebelah yang pakai jajanin padahal dia nggak kerja ayo bantal anjani diteri tanggane ya, terus tanggane ngiringi jajan ngasih kue itu sing mau bangke sopo Allah bayi-bayi itu kerja apa nggak kerja tapi yang mana mesti ini kudu terus kalau memang rizki itu sudah dijatah sama Allah sudah ada bagiannya sendiri-sendiri udah ada jatah masing-masing kenapa kita mesti kerja langsung aja rezeki dikirim dibagi selesai nggak usah pakai kerja Oh jatahnya ya segitu, bagiannya ya segitu, ngapain pakai kerja? Gini bro, orang kerja itu urusannya ibadah. Kalau anda kerja berarti anda melaksanakan ibadah, kerja dapat pahala. Kalau Anda nggak kerja, berarti Anda nggak melaksanakan ibadah kerja, dan dapat pahala. Yang menonton. Yang kedua, disuruh kerja itu untuk lebih merasakan nikmatnya ibadah. Agar nikmat itu semakin sempurna. Beda. Boy. Di kokon kerja bisa, itu agar kenikmatan hasil itu semakin sempurna. Beda. Anda makan jambu itu yang hasil kerja Anda mulai nanam kecil pertengahan gak karu-karuan ditanam mulai kecil dirawat dirawat dirawat tumbuh besar berbuah matang dimakan nikmat ini hasil tanaman dulu mulai kecil tak rawat sekarang udah berbuah nikmat merasakan hasilnya pertengahan dulu daripada jambu sorong-sorong dari ngeplok gak begitu nikmat coba bapak ibu tolong dijawab anda lebih seneng mana diem nggak ngapa-ngapain langsung punya anak terus pertentangan dulu baru punya anak pilih mana menang nggak ngapa-ngapain langsung punya anak Allah ya iso menurutku bisa Allah bikin anda-anda semua nggak usah ngapa-ngapain diem langsung punya anak bisa buktinya sudah ada Dewi Maryam nggak nikah nggak apa dia punya anak Nabi Isa alaihi salam. Tapi menunggu ku sampai yang enggak enak, berarti anda enggak enak, enak pertentangan diri. Yo enak, saya enak pertentangan nih. Yo pertentangan bisa, nah terus dipindah pindoni, di dalam ini yang pertentangan baru punya anak. Allah bisa saja kasih saya duit, saya nggak ngapa-ngapain, dikasih rezeki sama Allah, dikasih duit sama Allah, tapi bagi saya nggak enak, yo enak ceramah dulu. bisa. Allah bisa saja menjadikan beliau Romo Suryo langsung diplot jadi gubernur sama Allah. Bisa, tapi kurang nikmat. Yang lebih nikmat pertentangan dulu, mulai dari merangkak, mulai kecil, difitnah, dihujat, dimaki-maki, sampai ada SMS ke ibu-ibu, mari yuk tidur bareng aku. Masya Allah, tidak karu-karuan cintanya, tapi ini nanti akan menjadikan nikmatnya beliau semakin sempurna. Amin, Bapak Umar. Itu cara Allah itu seperti itu. Mono. Paham ya? Yang kedua, saya yakin semua yang hadir di sini orang-orang hebat. Jawab amin. Yakin slogannya hebat, every hebat, pemimpinnya hebat, rakyatnya hebat. Saya yakin. Kenapa? Termasuk imannya Anda semua ini termasuk iman yang hebat. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, siapa yang imannya paling hebat? Para sahabat menjawab, Malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salah. Iman malaikat itu biasa. Kalau malaikat beriman itu biasa. Malaikat itu tahu rahasia Allah. Gak ada rahasia rahasia Langsung tahu urusan Allah. Langsung tahu perkara Allah. Pantas kalau malaikat iman. Salah, ayo jawab. Ya imannya para nabi dan para rasul ya Rasulullah. Salah. Para nabi, para rasul iman itu wajar. Karena langsung dapat wahyu dari Allah lewat malaikat. Wajar. Nah, jawab siapa? Ya imannya para sahabat. Para sahabat iman itu wajar, pantas. Para sahabat tiap hari kumpul sama aku. Langsung aku dapat wahyu tak sampaikan kepada para sahabat. Bukan itu. Atau, atau. Tapi kan tidak bahasa ini otak mono Lantas siapa ya Rasulullah yang imannya paling hebat? Imannya kaumun, yaji'una jiwa ba'di Orang-orang yang datang setelah aku, yuk minum nabi. Mereka beriman kepadaku, mereka mengikuti sunnah-sunnahku, mereka mencontoh perilakuku, walam ini, Padahal mereka nggak pernah ketemu aku, mereka nggak pernah berjumpa aku, mereka nggak pernah melihat aku, tapi mereka iman kepadaku. Itulah imannya yang paling hebat, termasuk orang-orang Batania. Batania, Batania Ini orang-orang hebat. Mudah-mudahan Allah mengijabah petri menjadi hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kalau dirunut ya, kalau dirunut dunia ini prosentase penduduk muslim terbesar Indonesia. Peziarah Rasulullah tiap tahun paling banyak dari Indonesia. Jumlah jamaah haji tiap tahun paling banyak juga dari Indonesia. dukung beliau, beliau tidak marah. Anda semua me mengecap beliau, beliau tidak marah. Yang penting tanggal 9 Desember beliau nomor 2. Dua, dua. Banyak tokoh-tokoh Islam besar di dunia ini mengatakan tempat yang paling aku sukai di dunia ini dua. Satu Mekah Medina kenapa? Karena di sana ada Ka'bah dan ada Rasulullah. Yang kedua Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini bertebaran majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, pengajian-pengajian ini di Indonesia negara-negara dunia yang lain itu nggak ada majelis-majelis kayak gini itu nggak ada dan memang itu benar saya itu Indonesia udah keliling semuanya hampir udah pernah saya sabar Bisa nggak sobo Ya isinya yang kayak gini, majelis-majelis taklim, kumpulan-kumpulan kerukunan peradaban, subhanallah luar biasa. Sampai ketika saya ngaji diundang ke luar negeri, di Hongkong, di Taiwan, di Jepang, di Korea, di Singapura, itu isinya ya orang Indonesia yang bikin majelis-majelis taklim bikin kayak gini. Itu digambarkan seperti bintang bintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah menyatakan, jika engkau silau memandang matahari, woi, Ini pernyataan Rasulullah. Ya, pernyataan Rasulullah. Aku adalah pantulan cahaya matahari. Maka jika engkau silau memandang matahari, pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau. Karena aku adalah rembulan. Ini Rasulullah. Jadi anda-anda ini dikabarkan sebagai bintang bintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya Rasulullah, bintang bintangnya sampean-sampean ini senajan buruk-buruk. Ini bintang bintang Ini loh, yang menarik itu perpaduan antara matahari dan rembulan dalam diri Rasulullah. Dan nah, saya melihat beliau Romo Suryo nama beliau asmane Suryo itu artinya matahari kadang-kadang banyak yang silau memandang beliau secara dohiria kaya opang gagah tinggi besar terang tapi ternyata subhanallah hati beliau adalah rombula saya tahu sendiri ya pejabat mau banter-banteri ajak melu aku dolan dulu Guyon karo bangsa-bangsa kekikian delok bajur, delok sampai Pak Saproni tak bilangi, Pak Saproni, ini ono pejabat iso karo bocah cilik-cilik kaya bilok kumpul. Karo wong sekadar-sekadar. Ya seperti ini. Maka sorry bangsa larang sekadar ya. artinya eh usah ngomong-ngomong. Majelis-majelis macam ini seperti tadi malam saya sampaikan, ini penting. Kumpul-kumpul kayak gini ini penting. Di antara satu hikmahnya mendidik kita untuk mempunyai sifat untuk mempunyai sifat rendah hati. Ya kayak kumpul-kumpul gini jangan disepelekan, jangan dianggap remeh. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, bangga yang ayu-ayu, kalau ada keluarga anda, tetangga, kerabat yang belum mau ikut kumpul-kumpul di pengajian, di tablet akbar, di majelis-majelis taklim, saya kirim salam. Ya Bu sampai ke anda tiba, kamu ke salam buka kiai manis, noda. Masyarakat kalau mau bisa nih aku melu majelis taklim suruh ikut tablik abad suruh ikut kumpul-kumpul lah mau itu aku mi neng oma mulai muncul bayi neng oma ubah ubah kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta kuta neng oma kuta kuta acara mangan ngombe kok turu iseng ngiseng mangan ngombe iseng, turu kalau mangan ngombe iseng, turu ngono perempuan kalau di gampang isine kok mesti bercermin atuh kaca ngotak mata ilang ilu kaca mata pekat pekat pekat pekat akhirnya ini ngomong kaya rumang samu kaya ayu ayu dewe soalnya gak mau saingane pencap pencap coba kalau mau kumpul kumpul kaya gini lewat film kumpul kumpul kaya ini ternyata ayumu nih ngomong mau entek riwayat eh. coba saya ini nanti buktike toleh kanan kiri sama toleh kanan seret ya Allah wong kaya kok ayu banget ya ayu wong kaya ambil aku toleh ini wong seret mampus kumpulan rata ruang terus pake siku sekalah cantik sama dia ternyata sak ayumu isi ono sing luwe ayu akhirnya netes akhlakmu namanya rendah hati tawadhu makanya perempuan ayu Nek gak gelem kumpul-kumpul dadi ning mesti kemayu. Halo? Halo? Ada orang kaya kok gak mau kumpul-kumpul, ana wong sugih kok gak gelem kumpul-kumpul, mesti rumah sana kaya sugih-sugih dhewe. Padahal di luar masih banyak yang jauh lebih kaya daripada dapurannya. Emang muncul ning rumah sana kaya sugih-sugih dhewe. Bahkan di atas langit ada Nah, belum kumpul-kumpul Ya Allah ternyata masih banyak yang jauh lebih kaya daripada aku Wong pinter, kau tidak mau kumpul-kumpul Mesti keminter Ruang sana ini yang yuk jaduk jaduk kau diri yuk pinter pinter diri Coba kalau udah kumpul-kumpul sama orang-orang yang pinter Ya Allah, pasti merasa kecil saya sendiri juga gitu kok kalau lagi kumpul sama orang-orang alim saya itu merasa Lihat kenapa orang sekarang itu baru ngaji dapat hitam dua akan kita peluru tipis-tipis yang kemainnya era parwa uang gede itu gak gelem kumpul-kumpul mesti gede adika adiko adiguno pasti rumah sana itu gede gede gede pejabat kalau gak mau kumpul-kumpul sama rakyat gak mau merakyat mesti adika adiko adiguno makanya yang pejabat itu semua model menunggu model kalau rakyat biasa, teko salaman jabat tangan biasa, untung leset nong iso sambutan yo nong iso Nah, aku yang mendukur nong tiga digawe kursi kok. Karena panitiane. Ya kayak gitu, merakyat, membela kepentingan rakyat, Pasti nanti beliau juga akan mengedepankan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Mesti biasa kumpul sama rakyat orang ada terus pilih-pilih tidak ya yang seperti itu kenapa terus uh, harus gini gini gini gini gini rewel rewel gimana mau bi kalau sekadar-sekadar ya biasa kawasan top biasa biasa ya, kayak gitu makanya tak liru dengan pilih wong yang gak tapi ya pak gak kepang Aku tak kira dukung loh. Kenapa saya dukung? Aku harus berusaha menyelami dari batin itu ya. Sah. Sah. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Makanya, makanya kalau kita ngaji agama, ya huruf yang menjadi simbol tawadu rendah hati itu huruf wawu. Huruf wawu itu bentuknya kan nyekunti melingkar menghadap ke bawah. Dikeluk apa ada huruf wawu on gampang? Tidak ada. Huruf wawu itu di dikeluk itu simbol tawaduk. Wawu itu menjadi alamat i'rob rofa di dalam dua tempat. Berapa? Dua. Yang banter berapa? Dua. Berarti dua. Wah, Wawu itu simbol tawadhu, rendah hati, bingkrut, menjadi alamat rofa. Rofa itu artinya tinggi derajatnya di dua tempat. Apa nih? Yang pertama di jamak mudakar salim, yang kedua di asma khomsa. Kalau nantinya agak tinggi asma sita. Artinya orang yang tawadu itu pasti akan rofa derajatnya akan tinggi berada di dua tempat ini merupakan teorinya yang pertama jamak mudakar salim kalau ingin rofa tinggi derajatnya harus jamak jamak itu kumpul mudakar itu orang yang ahli dikir salim itu yang selamat hatinya gak suka fitnah gak suka menebar kejelekan orang lain gak suka black black kampanye hitam macam-macam Yang kedua, asma komsan, asma cinta, abuka, afuka, kamuka, fuka, hanuka, zumali. Artinya ini dulur, pluralis. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun negara, itu beliau juga membangun kekuatan politik yang sangat kuat. Dari berbagai macam kelompok, golongan, etnis, ras, suku, bahkan agama, disatukan oleh Rasulullah dalam satu ukhuwah kebersamaan, membentuk komunitas masyarakat dan pemerintahan yang egalitarian, yang transparan dan terbuka. Gak peduli kamu sukunya apa, gak peduli kamu rasnya apa, bahkan agamamu apa. Diikat dalam ukhuwah kebersamaan. Ini Rasulullah. Ya wes teman ya. Mengayomi segala ngayomi sebarang kali deh. Yo ngayomi, yo ngayomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya semalam saya ulang sedikit, majelis-majelis kayak gini kalau diibaratkan sebagai pohon yang rindang. Maka jangan sampai dibabati. Kalau banyak pohonnya dan banyak burung-burung yang datang berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Asik. Nah kalau ada majelis kayak gini kan yang datang pasti orang-orang soleh. Kita di sini bersandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah. Maka jangan dibabati, karena pepohonan dibabati panas. Kampungmu jadi entak Ya udah ada pohonnya. Nanti yang tumbuh ilalang. Kalau alam-alam yang tumbuh, yang datang nggak mungkin buruk. Mereka mana bingung. Garang. Masa ono manuk manggung malang Gak ada yang datang ya kawan bergermetan, binatang melata. Itu nanti kalau ketemu di sini main keras, kalau tukaran, makanya ada luwak barangan. Iya. Maka kalau majelis-majelis kayak gini dibabati ya panas. Untuk masyarakatnya dari garangan kabeh. garahan, paduai, tukaran, kayak gitu. Tapi kalau banyak pohon yang rindang kayak gini, yang datang orang-orang soleh yang jiwanya digambarkan seperti burung. Di mana tempat nggak ada burung kerak padu karang, mereka manukmu. Burung itu tempatnya angkasa, cakrawala yang luas tak bertepi. Terlalu lemah untuk dijadikan bahan tukaran. Burung itu prinsipnya, aku nggak bisa hidup di sini, ya aku akan terbang ke sana, tidak bisa, nggak bisa, aku akan ke arah lain, aku akan tinggal di sana, nggak bisa, aku akan tiruan yang lain, yang penting aku tidak melukai dan menyakiti perasaan serta hati saudaraku. Burung lambang cinta dan keindahan, lambang cinta dan kasih sayang, burung. Makanya kalau ada mantan itu simbolnya burung. Kayak undangan yang apa, beda dari mano, Masa kalau ini bapak jarangan ya burung kan, ya. makanya bu bu bu diajak sholawat diajak dikir itu untuk membebani bibirmu agar tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu Nah, kalau selamatan nggak bisa, kalimat toibah nggak bisa, ya harus kita nyanyi, kita nembang, renang-renang, sehati, agar bibirmu, lidahmu tidak berubah menjadi duri yang tajam, yang bisa melukai hati serta perasaan suamimu yang sudah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu. Pikiran, ingat suamimu itu adalah surgamu, bro. Saya tak ngerti ini penting. Cek. Ami patah darah bujumu sama suami yang tadi ya bu yang sabar yang setia ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu kau usah tak hmm, Menungso menungso peristiwa besar jangan suami pulang kerja sampai di depan rumah pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Syukuri kedatangan suamimu. Alhamdulillah, papa pulang. Kadang ada kan istri tahu kalau suaminya datang, meledak, hmm, penyakit, petongan. Ojo, ojo, ojo. Kedatangan suamimu harus kamu syukuri, bu disyukuri alhamdulillah kenapa soalnya nek bojomu lali iso kliru mlebu omahe tanggamu bingung kan ya? sampean makanya sama harus syukur alhamdulillah Pak kok saya eling omahe yo ya ngomong sama kliru mlebu omahe rondo ngono piye Pak Paman udah ngerti jam-jam segitu suami saatnya pulang kerja siap-siap nyambut mandi dan bersih pakai pakaian yang rapi hai reksona ojo remason ya pakai parfum jazz jazz jazz sambut kedatangan suami dengan senyum ngono kadang enggak suami datang langsung ditambah omongan tepat sampai antepok belanja ini wis anak lah ya, bayar sekolah ini ini sama yang dari yang kurang saya ditambahi apa dari larang sebuah saya kira dari muda tambahi orang larang langsung seminggu soko itu, dulu mati ngatur dulu apa mau gue satu belum mandi itu ya, nyambut suami rambutnya mada mati gak karuan pakai daster rumah yang bawang berbanyak hilang orang ini ditambahi mau 14 jangan suami bapak juga begitu jadi suami begitu datang disambut istri Alhamdulillah istriku nyambut keadaannya sehat lihat anak-anak empat atau lima anakmu sehat-sehat layon sekerundu hatimu harus berbicara hatimu harus ngomong Alhamdulillah anak-anakku sehat ini anak-anak yang merawat adalah istriku kok anak ini ngopo anak lima ini guru yang gebol istriku anak siji yang gebol hamil orang mingkir mau seminggu rong minggu sembilan bulan lebih mendeh mendeh rekoso orang karuan itu akibat dari petik ringanmu pahami dia tambah sayang sama istri jangan remehkan hal-hal yang kecil bisa membangun itu dari yang kecil ingat semua yang besar berawal dari yang kecil betul kemarin juga sempat saya sampaikan ajaran Islam seperti itu ada duri tengah jalan tahu singkirkan ada paku beli macam-macam singkirkan ini ganggu saudaraku seperti itu cuma malah menjelek-jelekan yang lain halo Allahumma selamat Muhammad ketemu sama saudara suruh senyum wajah cerah jabat tangan ngono do ketemu dulu dulur di ditekuk alis batuk tanpa mirung batuk melumpuh itu namanya wajah tayangan wajah yang tidak ramah lingkungan wong nyawang yang lemak kiri emeng masuk itu loh pergi kebelet tutup pipis masuk toilet pada peninggalan orang lain mundur-mundur tak bilang-bilang bersihkan disiram boleh lagi gue nih wong ben peten aku malah gue tambahin malah baru sedikit tak tambahin ada yang wahim bersin aja suruh mendoakan ada yang sakit suruh jenguk siapa ngerti dengan anda jenguk hatinya tentrem bahagia jadi sembuh ada pengemis datang ke rumah sambut dengan baik itu hadiah kiriman Allah karena pengemisnya datang ladang untuk kita beramal tapi plung plung plung plung enak pengemisnya datang sendiri tidak usah ngundang ya, sama ngundang pengemis tambah enggak kurang usah ngundang ngorok diri maka sambut yang baik lo sampeyan monggo dirantau sekedar ambilkan duit ngasihnya yang baik maaf ya adanya cuma gini ya saya pesen nanti kalau lewat sini lagi mampir jangan lupa mampir bener loh tiketnya omahku loh ngono coba ana wong ngemis malah mbok seneni ndak mrene ate sepitu sakjane eh, aku ki mbak anggap apa ngono penak arek jalu ojo Islam membangun peradaban itu mulai ini tidak binafsik mulai dari diri sendiri termasuk disuruh berkeluarga agar bisa mandiri maka negara kita ini luar biasa rakyat kita ini luar biasa kayak paham-paham negara yang gak bener itu menganggap bahwa negara itu mampu menjamin perekonomian rakyatnya hancur tapi kalau negara kita luar biasa, rakyatnya mandiri, bisa ceker dewe-dewe, masyarakatnya terima-terima. Kemarin saya sampaikan, Timur Tengah yang negara Muslim, kesro gak karu-karuan, berguru peradaban di sini. Indonesia yang dipisah oleh ribuan pulau, kepulauan itu lebih dari 17 ribu pulau, tapi peradabannya top bisa guyub berukun tentrem. Subhanallah, Timur Tengah negara Muslim tiap hari kita lihat di berbagai televisi media itu batu digaya antem anteman sawah sawatan kena bangunan hancur kena kotor pecah kena batu perempuan berdarah darah tapi Indonesia enggak batu yang kasar keras bergerigi diolah diasap dielus dirubah jadi cindera mata yang sangat indah namanya Kondomiki Iki darah ini suka bukan kan dia. Saya bukti saya suka keindahan, maka Romo mengkoleksi benda-benda antik karena beliau suka dengan keindahan. Uri-uri budoyo leluhur itu kalau nggak kita lestarikan hilang bisa dicaplok negara lain. Masih ingat kok reok yang punya bangsa kita diakui punya negara lain. Apa nggak izin kita malu kita martabat bangsa kita rendah. Ngomong bro. Halo. Halo. bisa kita itu luar biasa peradabannya. Wong daun pepaya yang pahit kayak gitu bisa dijinakkan. Jadi enak dicampur untuk yuyu lemah melinju ini menggengi yang angin mangan melinju geletak ketu sampai tapi kena tangannya orang Indonesia dijinakan di netralisir dari kripek melinggu gue no restoran kripek gue no supermarket mahal ngono lo gadung yang mendemi coba wani mangan gadung tapi yang di netralisir ini Indonesia toh makanya kalau ada krisis yang macam-macam gak usah bingung kalau yang berkorok kayak sesel-sesel wetang Indonesia ini jago nih terima sesama sesama jago di Indonesia wong itu lo bambu itu bisa diubah menjadi orkes or orkes orkestra bentuk sampai pengamunannya banget jadi orkestra bentuk kalau oleh masyarakat Indonesia bambu bisa diganggu dibikin seruling kok oh, sempok, sempok, ayo kena tiga asbak. Yo kena kayak kentongan. Kena kayak celengan, kena kayak teklek, serandal, kena digawe kursi, kena digawe caping, kena digawe wadah sego namanya bojok. Kena digawe sesen, lu kurang piye Tumbuh. Terampil lo Indonesia, gak usah bingung. Apalagi yang namanya singkong itu, kena tangan-tangan neritis. Iku iso dirubah dadi apa ae, digodhog ya keneh. Lho, diiris-iris, dicacah-cacah, digoreng dadi serinting. Tok. Digodhog, dipeplok, dicampuri klopo dadi getuk. Dibutri, dikei gula dadi Hmm. Jeblen. Wong iki nang arane jeblen. Engko terus dicampuri ragi, dibutel daun pisang jenenge. Eh, terus dicampuri tepung digoreng jenenge rondo royal. Rondo royal. Eh tangan terampil ana wong kok mangan rondo. Engko diiris-iris terus dikeringkan dadi gaplek. Gaplek diolah dadi sego tiwul. Wah macem-macem terus mau top lah nek perkara sesel-sesel wetan jatuh makanya saya ingat wasiat para sepuh dulu hidup di dunia sekali gak usah dibikin susah mangano sing enak turu sing kepenak nyandano sing api. lho cocok gak ini mangano sing enak Lukma ngaji enak itu maksudnya bukan kok harus di restoran mewah, menu macam-macam kuliner yang macam-macam. Enggak, artinya mangan sing enak ku wetengmu gawe luwe dhisik. Lek wis wetengmu luwe, makanan seadanya ya krasa enak soalnya wetenge luwe. Sego liwet lu kebuketan nganti kaya luwe. Malah enak, enggak usah mamah wis kolu. Sayur iki bayung langi. Oh, duwe sak ompreng bayunge mental telung lembar enak kerupuk sekedar kerupuk tayamum digoreng pasir tayamum itu kerupuknya enak soalnya wetenge ya, luwe understand ruang sing kepenak ini gak harus rumahmu mewah megah terus semua ruangan ber AC gak ini kamarmu kan masih AB angin globos itu terus sepipitnya yang merek terkenal terus harganya mahal mentul-mentul mendut-mendut Enggak, turu sing pena iku awakmu gawe lungkrah dhisik gawe kesel dhisik tandang gawe sing kaya kerja keras kerja semangat nanti kalau tubuh capek awakmu kesel turumu mesti blesek walaupun ning dalar pring akeh tinggine ning mergo awakmu Yo pengalaman. Nyandang sing api lho. Maksudnya orang kok harus kain sutra di model yang ngetren yang macem-macem enggak. Sandangan sing api itu walibasu taqwa Dalika khair pakaian ketakwaan itulah pakaian terbaik pakaian iman akhlakul karimah lantas manusia yang baik itu yang asli baiknya bukan berpura-pura baik tolong diperhatikan Kata Rasulullah, al khairu man aksana man asa'ahu. Orang baik itu adalah orang yang bisa berlaku baik kepada orang yang jahat kepadanya. Berlaku baik kepada orang yang jelek kepadanya. Dalam bahasa Jawa, ngapi wong elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ngapi wong api akeh sing iso, betul? Tapi ngapi wong elek itu ndak kabeh wong iso. Nek gak wong asli api gak iso. Diapi wong api, dia dialeki wong tetep api. Pemimpin yang baik yang seperti itu. Sah. Iya. Sah. Ada orang baik, ya disikapi dengan baik. Ada orang jelek, disikapi dengan baik. Makanya kalau ada pemimpin yang karakternya seperti itu, ini. Sah. Aku gak usah butuh ngomong sama di seperti itu. Halo, halo, ini saya menunggu ini. Toro. Asli abide. Ingat, sing payu di hadapan Allah itu adalah baik yang asli, yang palsu gak laku. Ono dunya yang payu sing asli ya. Duit sing payu, duit sing asli ijazah sing payu ya ijazah sing asli ya walaupun ada kadang-kadang yang asli malah gak payu kadang-kadang mau kadang-kadang sing payu malah sing palsu contohnya untuk, untu <laughs> ono wong untuk bogang para dokter jalur tambah sama dokter dibilangin, Mas, untungmu tak pasangin untuk asli. Kaget dong nih, kok gue pak dokter? Kalau gue ini mati. Itu rontok lalu pun tak pasang, tak pasangin ini oleh lemot. Agar kita baik, kita disuruh berlaku baik. Masih sabar ini? Masih sabar? Disuruh berlaku baik kepada setidaknya ada beberapa unsur dalam struktur masyarakat. Kalau nanti waktunya cukup, saya terangkan semua. Kalau nggak cukup, ya kapan-kapan diundang lagi. Ya, syukuran gubernur lah minimal. Amin, amin. Terima kasih ya, banyak ada yang bilang bisa berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama disuruh bersikap baik terhadap ulama. Yang kedua disuruh bersikap baik kepada pemerintah. Yang ketiga bersikap baik kepada tetangga. Yang keempat kepada keluarga dan yang kelima kepada istri. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, manis takhafal ulama khasirat Barang siapa yang meremehkan ulama, tidak mau memuliakan ulama, dia merusak agama. Yang kedua, manis takhafal umara khasirat dunia. Siapa yang meremehkan pemerintah, pemimpin, Siapa yang tidak memuliakan pemerintah, pemimpin, maka dia merusak dunia makanya ya, saya itu sering meniteni apa ya sering meniteni kalau sudah terjadi demo di mana-mana kerusuhan di mana-mana demo demo demo di mana-mana itu setelah itu pasti akan terjadi bencana yang besar akan terjadi musibah sudah sering tak dipegi besar oh saya kakek rakyat ini modele welek darapannya karo pemerintah ya Woi kok kayak bakar-bakaran demo di mana-mana. Tak suwe yang gua mau musibah. tak lama nanti ada bencana. Enggak tak terang no, tak terang no. Terus manis sahobal kira khosiral manfaat. Coba si rek nang tonggo, gak belum apik karo tonggo, dia akan merusak ini tetangga. Manis sahobal kau silal mawaddah. Meremehkan kekeluargaan, maka dia akan rugi cinta dan kasih sayang keluarga. Manis sahobal ahla khosiral maisha meremehkan bojo maka merusak ekonomi. Pokoknya sering saya saya titeni. Ada suami, wah usahanya lancar, duitnya banyak, tapi meremehkan istrinya, gak lama dia akan bangkrut, curus habis kekayaannya, kualat sama istri, betul bu? Hmm, setuju kok. Nanti saja sebut ya tapi mudah-mudahan waktunya gak cukup. Iya. Yang pertama, ulama Allah sholli ala Muhammad. Kenapa ulama harus dimuliakan? Karena ada ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Kita hidup ini disuruh mencontoh Rasulullah karena Rasulullah merupakan uswatul hasanah termasuk sabda Nabi selalu kamaru aitumuni usali sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat disuruh sholat seperti bayangnya Rasulullah ketika sholat andaikan ini betul-betul diterapkan wong sak batang sak kebri tak apa sing bisa sholat kenapa? tidak pernah ketemu Rasulullah tidak pernah melihat sholatnya Rasulullah padahal kita disuruh sholat seperti gayanya Rasulullah ketika sholat Nah kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah, kita nggak pernah melihat sholatnya Rasulullah, tapi kenyataannya kita akan masih tetap sholat. Halo? Wow, ini. Bukannya. Bukannya kan masih sholat dong. Sampai sekarang masih sholat. Terus sampai yang sholat itu tiru sopo. Misalnya tiru Rasulullah. Kapan ketemu Rasulullah? Kapan melihat Rasulullah? Halo? tiru Al-Quran di Al-Quran juz berapa surat apa ayat berapa yang menerangkan aturan-aturan sholat jadi juz, juz. ini model apa benar halo saya tanya tolong jawab di sini di sini eh, informasi terakhir sholat subuh apa masih dua rakaat oh, iya, iya, iya. terus terus sholat duhur di sini juga masih empat rakaat masih eh, menawa apa-apa kebene larang terus berkurangi tetep tetap kan terus terus anda sholat duhur empat rakaat itu mencontoh siapa kalau mencontoh Rasulullah kapan ketemu Rasulullah kapan melihat Rasulullah sholat duhur empat rakaat terus mencontoh Al-Quran di Quran juz berapa surat apa ayat berapa yang menerangkan duhur empat rakaat Gak ada tapi nyatanya kita tetap sholat mencontoh siapa ya Rasulullah cuma ada yang menyampaikan ilmu Rasulullah sampai ke sini siapa para ulama para kiai, para guru ngaji. Ini loh tak kasih tahu, ilmu itu umpama air, Rasulullah itu sumbernya, eh Allah itu sumbernya. Saya ulang, andaikan ilmu itu air, Rasulullah itu sumber eh Allah itu sumbernya, subhanallah. Andaikan ilmu itu air, Rasulullah itu sumbernya. Allah itu sumbernya, subhanallah. Allah itu sumbernya. Lah Rasulullah itu mesinnya, pompa air, besel, sanyo, lah para ulama, para kiai itu paralon. Pipo itu sini yang arane mau paralon. Ya. Nah, paralon itu karena bimbang-bimbul nang embok. Iku nyambut gawe. Paralon itu tanda gawe meskipun cuma bimbang bimbun. Ngapain kerjanya? Nganter banyu ngetepnya banyu maka siapa yang meremehkan para tarawih siap-siap nggak kebagian air Rasulullah itu di Mekah di Medina ya ilmunya kok bisa sampai ke Batam sini ada yang mengantarkan ilmunya siapa Para paralon ya para ulama para kiai maka masjid bangunan saya gede-gede nih sebesar apapun masjid bangunan tapi guru ngaji ulama sampai remeno sepi masjidnya jelas masa itu sakit kasus menunggu atau masjid ini kelobrok kelobrok masjidnya kegedean masjidnya bau berbincang ini sak baris serong baris untungnya waktu bangun gak konangan saya konangan tangan Dani rasa gede-gede gawe jelangkir mau lain makanya pesan saya gini kalau bisa pengen syiar guru ngaji kutu diramal kutu diramo itu ada dibandani kalau ada orang yang bisa ngaji, mau ngajar ngaji, ramot, bandari, itu anak putumu ngerti agama. Uang imane bagus akhlaknya. Nek ana wong bisa ngaji kok gak gelem pulang barno ae. Entah ini sama ini. Iya. Kalau ada orang yang nggak bisa ngaji, tapi kepengen pulang langsung di rumah, ngerusak tatanan. Iya, iya. Pemimpin yang ngono. Ono orang iso jadi pemimpin, betul-betul tangguh, betul-betul siap jadi pemimpin, berjiwa kepemimpinan, bertekad mensejahterakan rakyat, ayo diramu, ayo didukung, ayo dipilih. Sah. Ngono. orang mesti ini wis orang layak jadi pemimpin, layak pemimpin kok sepengin jadi pemimpin, kok dipilih rusak tanah. ini ngono. Ya, sama seperti itu. Satu ulama, dua pemerintah. Pemerintah api, ayo diapi. Pemerintah elek, ayo di diapi. Caranya diingatkan. Dan ya, ini mengingatkan juga usah mengakeh-akeh. Ya cukup empat lima orang saja duduk bersama gitu. Orang kok cara oh apa toko cuma tuh orang toko bawa bulu bawa rokok. Orang akbar kok rampok Ya kalau diingatkan kok nggak bisa, didoakan. Kayak salut sama beliau, sama Suryo tepuk tangan untuk beliau. Didoakan. Didoakan itu artinya dipasrahkan ke Allah, biar Allah yang garap. pasrahkan ke Gusti Allah, kersane digarap Gusti Allah. Sama aja sampe ngomong gelem ngenteni garapane Gusti Allah yang kesuai nah, Gusti Allah model orang belum cacet Gusti Allah yang garap apa-apa lemot Kenapa Gusti Allah kakek apa ojo Allah sih gue anggap model kaya ngono ngatasi sembarang kali karena memang Allah itu garapannya halus sampai halusnya sampai gak ketoro itu busi Allah garapannya halus inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah itu maha indah dan Allah sangat suka dengan keindahan Allah garapannya halus sampai halusnya sampai gak ketoro eh pepohonan yang dulunya kecil menjadi besar itu yang membesarkan pohon-pohon itu siapa Allah Allah bisa saja bikin pohon yang bulunya kecil langsung but bisa, bisa tapi Allah nggak suka seperti itu halus yang gede wit kita itu nyut nyut nyut nyut halus saking halusnya sampai mobil wit kita nggak ketol ayo kalau sama udah pengen buktikan ada pohon puluh 24 jam terus belok modote ya apa boleh sama ngeruk aku kabari tapi kan yang muda gede toh. Halo. Halus garapannya Allah sampai tak ketorong otot. Mohon maaf ibu-ibu yang hamil dulu perutnya kecil, telepes. Lah kok terus moro-moro meletu semono gedene, iku sing gedekno wetengmu sapa? Bapak. Bapak ini mau panitia petingringan tok, Bro. Terus yang DPP wetengmu Gusti Allah. Allah bisa saja bikin perut ibu yang dulunya kecil lepas langsung besar nyut seketika bisa. Tapi Allah nggak seneng kayak gitu. Allah tuh garapannya halus, leh besarkannya dikit, dikit, dikit, dikit, sakit halusnya sampai gak ketol. Sampai ibu yang ngambil sendiri itu nggak tahu, ya apa nggak gede. Tahu-tahu tiga perut kok orang Gitu. Iya, yeah. Yang bola tegak kali ngomong. Anak-anak yang dulunya kecil menjadi besar, itu sing gede yang Gusti Allah. Anak-anak masalah cilik dari gede, sing gede Allah. Allah bisa saja dari anak masalah cilik langsung budi tapi Allah gak seneng. Allah yang gede halus, saking halusnya sampai motor di ya anak itu gak ketoro. Tahu-tahu kelambine gak sedut, tak kok ya ora sedut. Kita gak pernah tahu motor. dodi. Masa sama seneng bebu, pengen, dua anak langsung gede anak umurnya seminggu gede gedenya sebagai bapak ini kalau repot gendong-gendongannya aneh gendong bisa meluntir-luntir apa mana aku bernuasa barang alah menang suami aku keri apa iseng ya apa mana halo halo dulu ada pemerintah yang dolim rajanya namanya Namrud Dolim sekali Allah memutus Nabi Ibrahim disuruh halus dalam menghadapi Nabi. Ada lagi yang dolim, namanya Raja Fir'aun, Dolimnya luar biasa, ribuan bayi dibunuh. Tapi Allah memutus Nabi Musa kepada Raja Fir'aun cara menghadapinya suruh yang halus. Karena bagaimanapun pemerintah itu adalah pemimpin, kita rakyat itu yang dipimpin. Ada etika, ada agam, ada tata krama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang Jawa bilang, pernah luwih tua pemerintah. Waktu kalau bapak ambil anak, itu podo wongi tapi pernah oleh tua bapak. Makanya bapak nasihati anak muda. Bapak kalau nasihati anak itu muda. Udah habis maghrib, menjelang maghrib, anak belum mandi. Nah, mandi nah udah mau maghrib, udah besar mandi sendiri. Eh nah terus mau metai, tak tutup loh ya. Eh nah terus, terus gede, terus maghrib, ayo nah terus, ah terus, pantes, tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anaknya gak itu ngomong ngono. Lu nang bapak besar panggil berangkat terus. Terus gerak mengatur diri. Jadi kok mengatur kok mungut dan tak sabut bawangmu ya. Ayo berangkat terus. Bisa lali kosongan. Ojo. Kalau bapaknya mau mandi, alhamdulillah. Bapaknya kok gak mau mandi, ya tidur Masa kok terus Ini loh, Iki lho dikok panabus ora kena. Wong tua model opong. Ojo. Karena pemerintah barang yang gitu caranya. Halo. Halo. Sama suami istri laki sama perempuan sama-sama manusia tapi pernah lebih tua suami daripada istri. Mergo laki-laki itu meneruskan Nabi Adam, perempuan itu meneruskan ibu Hawa, maka kalau udah jadi suami istri, suami panggil istrinya D, istri panggil suami Mas. Memang aturannya seperti itu. Ojo ngetut ke umur. ada ngomong ngetut ke umur gak oleh. Meskipun Halo. Istri usianya lebih tua daripada suami. Ojo ngetut nomor. Lah ambil ya tetap Mas. Oi masnya suaminya kalau pakai istrinya tetap B meskipun istri usianya lebih tua lu neng iu iu amit iu neng iu neng iu dari sini tuh nyapa tuh le nyapa bus ngomong tau cek pisan oke ada aturannya wes wes wes yang ketiga eh eh tutup nih tapi ini ringkes saja. Oh, gak apa-apa, semuanya pilih baru ya. Aku tak jual apa-apa dalam itu. Yang ketiga, disuruh baik sama tetangga. Eh, tetangga itu kadang-kadang lebih penting daripada saudara. Anda punya saudara, tapi saya tanya, hidup Anda lebih banyak mana? Kumpul sama saudara, kumpul dengan tetangga. Tetangga. Eh, uripmu di ndi jajar dulur karo jajar tangga? Ada rumah kebakaran yang menolong guru Jawa. Ada yang kemalingan yang menolong guru Jawa. Tetangga yang perlu diapi temenan tonggo semelarat. Api apa tuh? Untuk tonggo semelarat apian. Kalau ada kematian yang mau apa gali kubur itu tetangga yang miskin apa yang kaya? Yang gelem ngeduk kuburan ini loh, tonggo sing sudah apa semelarat? Semelarat masih suke yang melu nang kuburan tapi mau petika petiki. Ayo mak kok wis mesuru boro. Ayo wis Nanti juga ke jebloke akeh Sama nanya kerewangi ngurusi tapi malah bubui. Asli, ibu-ibu kalau nanti punya hajat itu yang mau bantu masa itu tetangga yang suke harus melata. Yang mana itu suke yang moro tapi yang mengincar pincir. Ini malah entek-entek Aslinya rapat apa kena dijaga. Ya betul. Sampean gak elek karo melarat, larat. Loro sampai sampean. Iso diancam karo melarat, larat. Jarno jarno ben ben. Suke sombong ben. So nek mati aja kebunnya kuburane. So nek mati aja dikebutke kuburane. Loro sampean mati sepi tenang, ada persatuan melarat di pas kuat persatuan kiri pas kuat sampai mati ya sopok piye orang ono sing zia orang ono yang nyolati sing nyolati nek modin karo wong loro tok Sampai mikul no kuburan bawa main gak mau sing terpaksa yang mikul cuma menantu sama anaknya berdua mikul mayit pilih wong loro lewat dalam kita koni tonggoni harus dikon nyanti ke kuburan deh Dari tonggoni, yo cepet mau kubur mabu. begitu sampai kuburan langsung dijepret aja mengge mengge apa hmm, hmm. dari mantu nabi kedono ketek ketek aja sebenarnya kedono iya tak iya mas aku yang mau mas takut kalau mas akhirnya dibalikan kuburan terus yang penting awak itu begitu saat kita lihat kupingnya saya nonjol dari sentuh apa bapak bapak terus dia kayak apa mas nempel kuping Bising dong. Makanya kata orang tua dulu, aku itu seneng. Jadi ngimpuni wasiatnya wong sepo-sepo dulu, warisan leluhur. Sama Roma juga gitu, warisan leluhur itu disimpan. Sampai piring misalnya seratusan tahun disimpan. Wasiat-wasiat orang sepo disimpan. Seneng aja sevisi ya, Kata orang tua dulu, nah sekuat-kuatnya pager tembok, ini sekuat pager mangkok. Pak Firmanto itu wewe atur-atur itu loh memberi kalau masa agak enak tetangga dikasih gitu Pak Saptaria Saptarika gitu Pak iya. Ria itu tadi malam prinsipnya juga gitu daripada malam tahun baru bakar-bakar kembang api macam-macam itu dulu dibakarin mending-mending kita tablet kabar doa bersama makan bersama kan lebih enak dong kayak gitu halo modal aku yang bisa orang tua dulu kayak gitu jadi Pak Germanto itu maksudnya itu rumah kita sederhana kecil tapi kita sama tetangga kok baik kuat itu rumah kita ditinggal beberapa bulan aman tonggo melu joko dimasuki Malik, bentuk pisang tolong maling tonggo metu kabe. nulungi kok mergo api tonggo oh my kok pabrik sampai 100 meter dikek rancu dikek kawat berburi macam-macam tapi sama tetangga kok jelek gak kuat itu rumah omah dilebari maling bengok ping 100 gak ono tangga sing ngurusi turun, maling turun maling tanggane mencet kabeh kaya kaya tolong maling lho lho lho wis wis takut, ketemu wis tak maling saya imigrasi saya tolong maling sampai mati itu sampai mati tolong maling tangga nggak ada yang ngurusi Gak usah nolongin. Ada yang keluar satu itu gak nurungi, malah nemuni malingnya. Malingnya diomongin, gak bapak apa depresi dia. Enggak iya. Aman pokoknya dalam suci gue aman. ngomong dari alatmu ukuran gue kok lagi bener wes wes Mulane sampean nek pengen terkenal api gampang. Api itu tangga terdekat. Gak suwe kok umume sampean apik kok ndi. Nggih. Pengen terkenal elek, elek itu tangga terdekat. Elek kula umum kok ndi. Mesti ngentek sama elek sampean tangga ndi. orang lu ngarep besak nang ora gagal kan karo tangga. Entah wong besak tapi dolane dicegat. Mas, sampean kok gelem dolan ambekku, Mas. Apa apa, Mas? anu arep pisanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un Jangan harus bisa karo tangga gue Iya, nek kena tak elektrik Dadal eh Anak itu lanang bener ganteng Tapi edan Balik Ono wong arep nyelip duit nang bank iso gagal gara-gara tonggo. Apa gawe bank survei itu kan takon. Mas, arep nang ndi, Mas? Arep survei iku lho ono wong sing arep nyilih pinjaman bro bank sama kenal bang kenal mas wangi di HP orang wah lebih kemana bayar Nah, makanya prinsipnya beliau subhanallah pokoknya wis wong sini kerakyatan kebersamaan semua nempel terus gak cukup aku ya, ya, berikutnya ya, keluarga keluarga, kerabat itu dikongkon Nabi. Elek karo kerabat berarti mutus cinta kasih sayang kerabat. Mohon maaf, namanya silaturahim, persaudaraan. Nyambung saudara, sambung dengan Allah. Mutus saudara, putus dengan Allah. Makanya ada orang kok putus sama saudara, ibadah gua. Ngatur, meskipun api ibadah, lek sujud sampai berbulan-bulan Nek dikir sampai kelam gini dikir. Nek wiridan ngomongin tasbih. Per, per, per, per. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Per, per. Sungati, sungati, sungati, sungati. Itikaf gak keluar-keluar dari masjid sampai botongin teh. Hari putus dengan saudara ngatur ibadah. Kenapa? Karena dia putus sama Allah. Yang di arah ini walau mata jawaban Ka'bah Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya di dalam Ka'bah Mau tidak saudara makanya waktu sampai ke Garut dulu saya itu salut banget beliau Romo Surya itu cerita saudara tertua beliau, saudara uh, persis saudara beliau yang uh, ketiga karena beliau anak keempat hadir di sini, adik beliau masih hadir di sini. Betapa kebersamaan rukun karo dulu. Sesuatu hal yang harus kita coba kita teladani. Mohon maaf, mohon maaf, di sini ada nggak yang nggak rukun karo dulu Nah. Oke. Okay. Terus nanti takon proto rata orang rukun karo ini perkara apa? Eh. Dorido. Aku kerungu-kerungu yang ngono. tapi tapi ini ini nggak jadi ukuran pokok. Ternyata sumber utamanya mungkin gara-gara orang tua. Orang tua itu perlakuannya pada anak itu tidak sama. Ada anak yang disayang, ada anak yang nggak disayang. Ini sumber dari sebab saudara sesama saudara nggak utuh. Wong tua pilih kasih, ada anak yang disayang, ada anak yang nggak disayang. Orang tua nggak rosok, yang kroso eh lompo ngomong aku ambek anak sekolah kaya Anak anakku kabeh ya padha dari anake pret Mohon maaf, itu termasuk sumber. Memang orang tuanya nggak pas, nggak boleh. Itu sebabnya Kenapa sih kadang orang tua kepada anak kok tidak sama? Memang anak karakternya tidak sama. Ada anak yang nurut, ada anak yang nakal. Nah orang tua itu lebih senang anak yang nurut. Nah ini yang saya nggak rai kok beda beda ke. Anak yang nurut kasih duit, anak yang nurut gak dikasih duit. Lupa kalau anak yang nakal ini juga titipan Allah. Lupa kalau anak yang nakal ini juga amanah Allah. Allah. Saya ternyuh tadi beliau romo cerita sama saya. Mas itu mohon maaf mas, halo bro. Dulu waktu SMA nomor kali lewat-lewat. Wah ini kalau diterus-terusin gawat nih. Bawa ke pesantren. 19 tahun beliau di pesantren sampai segitu-gitunya kepada adik beliau Masya Allah salah salah aku karo adikku durung iso ngomong loh gini loh orang rumah mau orang tua kepada anak itu rasa sayang di hati boleh berbeda tapi perlakuan dohir harus sama anak saya nurut kasih gue yang gak nurut juga kasih gue karena itu juga amanat Allah itu juga titipan Allah dan ini penting untuk ibu-ibu tolong bu bu kalau nasihati anak dulu jangan dibanding-banding ke eh, sakit itu hatinya anak. Kadang ngomong ibu-ibu kayak gitu nasihatin anak itu lele awakmu tulis gede kok nakal gak kaya adimu adimu ku sik tapi pinter karung wong ya manut ngajinya sergap sekolahnya sergap, awakmu wis gede kok nakal ini anak kalau nggak berani ngomong yo nangis <laughs> kalau anak berani ngomong lah iya bu Iya bu yo, iya. aku karo ati kok tak bodo, aku pinter aku kok nakal. gak sampean piye gawe ning piye no bu? Pak loro saya. Orang kalau dibanding-banding itu sakit. Betul? Siapa sih yang suka dibanding-bandingkan? Ada istri dibanding-bandingin, mesti sakit. Suaminya ngomong, Dek, aku tadi ke kota, Dek, ketemu sama adikmu, aku ketemu adikmu Siti, loh, Dek. Ya Allah, aku diampirke nyamuk main, aku karo yo tapi dipaksa, akhirnya aku mampir di keimanan, Dek. Adikmu Siti jangan lupa nih sayu nih masak yo sedep. dan gawe sambil barang iso pliket. aku udah di bujuku yang ini ya kok masak gak tau enak, nyampel yo cemplang. Ibu kira-kira digituin seneng apa enggak, Bu? Yo gak seneng aku mau itu aku mau ngono. Aku wis ngerti kok Mas. sama Anjene sampean kediyane seneng karo Siti. Anggilmu aku gak krasa. Krasa. Masa pancen seneng Siti. Nyapa sama mulai barang tak matek sama Siti kok. Ya karena gak seneng dibanding sama bu suami dibanding-bandingin juga gak seneng ada istri bilang gini mas mas aku tadi bodoh sama mis takdir mas kok takdir nya mah aku ngawang sampeyan karo masuk sangkan ngono kok adoh dulur wis duit ora apa-apa sak kelir-kelire kok beda masih sama ini bener wis tua tapi bagus resik pemerintahnya sama kok mantap mobil yang lanang atur nesu mau mau apa mau mau apa aku sadar nek masku bagus aku sadar yang mergo masku bagus itu ya bujurnya wayu gak kaya raimu Aku lagi butuh awakmu yang setan kau belaknya jawab. Orang itu mau gak suka maka kalau nasihati anak jangan dibanding-banding. Dua, kalau nasihati anak jangan di depan saudaranya atau di depan teman-temannya. Sakit itu perasaan anak. Jaga perasaannya anak. tuh gak mandi. Nuturi anak mengharapkan dulu deh. Ya, ya anak itu sakit loh. Mulai anak mengaruhi konco-konco ini. Itu gak jaga perasaannya anak. Eh, masukkan ke dalam kamar, duduk berdua. Nah, ibu dengar-dengar kamu ngelakuin gini gini gini gini. Iya bu, maaf, tak boleh nak ya. Kalau anaknya ibu enggak kayak gitu, jangan diulangi lagi. Iya bu, waras anak. Oh no. Ayo, kita itu kalau nasihatin anak, mari kita mencontoh dokter. Dokter itu pembimbing Nanti ini nggak pinter juga jadi dokter. Dokter itu kalau mau nyuntik orang itu mesti tak pernah kapalnya dikloro. Kapalnya wong ini tak pernah dokter ini. E. Wong kapalnya dokter ini. E. Masa orang dokter harus nyuntik wong kapalnya dewi dikloro. Uangnya kayak mau tidur, dokter, oh coba. Medeni wong. Yo kapalnya wong sekarang disontek itu mesti lah dikloro. Tapi nek loro ora sak nggon-nggon. Gantung jomblo. Wonge dijak masuk kamar, terus kamarnya ditutup seret. Kalau sudah nggak ada yang tahu, baru katoke diplorot, terus disunting. Kalau wong sing ngerti nek katoke diplorot. Terus wangi gak oleh metu, nek turun celonoan mana, Makanya begitu keluar, nggak ada yang tahu kalau habis diplorot katoke. Di sini ada dokter sing ngono tikate wong sampun kok. Dokter opo? Kita kalau nasihati anak juga seperti itu. Ini subhanallah luar biasa. Ajaran agama itu luar biasa. Santun, model ini. Gak Ono Islam mengajarkan seperti fitnah. gak Ono, gak ada. terakhir, Woi, kalau tambah terus rojam lagi. Itu syukuran gubernur jangan mau. Amin, amin. Yang terakhir, bojo. Bojo api, ayo api. Bojo elek, ayo di. Diapi. Kamu kok ngono Eh, bojo api diapi. Ini bro, bojo api. Durung diapi kalau sapi apa maneh diapini hmm. ya. iya situ peruntelan bendino ngono bojo elek durung dieleki lho wis elek ndahne nek dieleki ora nuroke wong Nah, ini ibu agar rezeki lancar, rumah tangga bahagia itu harus rukun suami istri. Tolong ini khusus untuk ibu-ibu tak kasih tahu rahasianya laki-laki. ibu -laki. Iya ibu wajib berdaya soalnya aku wis rada suwe jadi wong lanang Bu, bu, suami itu bisa cerdas, bisa semangat, tergantung istrinya. Pokok istrinya itu gemati, nyenang ke hati, wong mesti akas, wong mesti cerdas. Makanya ada suami kerja itu gak kenal lelah pagi sampai sore tiap hari sampai tetangganya heran mas sama tangga gawe kono kono gak capek sama mas ya enggak nanti sampai rumah ketemu bujuku waras memang ada kok ada perempuan yang mengandung vitamin itu ada ada suami capek leso kesel begitu ketemu istri langsung sehat peningin peningin cingkrik cingkrik itu namanya perempuan yang mengandung vitamin tapi ada juga perempuan yang mengandung formalin ada, Wong lanang sehat, sehat, petuk sing wedok langsung kembung. Ya nyontek ngoten. Sampai doktere kaget. Iki lho kok balak-balik suntik iki ono apa? Tibake ternyata sawangan karo sing wedok. Sing wedok mengandung formalin. Pokoknya kuncinya itu tadi seperti yang didahulukan promo tadi kerukunan kebersamaan. Insya Allah nanti ke depan ini akan semakin hebat. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan hajat kita yang hadir di majlis ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan pemimpin yang terbaik sehingga ke depan Every semakin sejahtera, Batam semakin modern, Every semakin hebat. يا الله يا الله يا الله السلام يا الله يا الله mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, jika musibah dan bencana menimpa bangsa kami karena lumuran dosa dari kami semua, ya Allah. Kami mohon kepadamu di majlis yang mulia ini, gantikan segala kemaksiatan kami menjadi kebahagiaan kepadamu, gantikan kehinaan kami menjadi kemuliaan di sisimu, gantikan segala kelemahan dan kemalasan menjadi kekuatan dan kesungguhan di dalamnya, Ya Allah, Allah kepada berikan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang mencintaimu, mencintai kebenaranmu, hidup mulia dalam kebenaran mencintai dan dicintai umatmu. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang benih, hati yang saling mengasihi, hati yang saling mencintai karenamu. Hilangkan semua fitnah, Ya Allah. Hilangkan dendam dan kebencian, Ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya dan jalani wa ikram Berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah Anugerah, Anugerahkan kepada hambamu Romo Suri Rostadion Amanah untuk bisa memimpin kepulauan beliau ini ya Allah Berikan kepada beliau kesanggupan untuk bisa menjalankan amanah kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapanmu ya Allah ya Wafu ampuni segala dosa kami ya Allah ampuni segala dosa kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah Ampun sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah setelah apapun perilaku kami ya Allah Sebesar apapun dosa kami ampuni ya Allah Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih Untuk menggantikan lembaran kelam masa lalu kami Ya Allah jadikan kening kami Kening yang indah, nikmat bersujud kepadamu Jadikan mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu Jadikan desa kami desa yang selalu lalu basah mengagungkan asmamu Jadikan lisan kami lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi umatmu Lisan yang menjadi penuntun kebenaran bagi umatmu Ya Allah, peliharalah tubuh kami dari yang haram Peliharalah tubuh kami dari yang haram Izinkan tubuh kami telah menghadapmu dalam keadaan fitrah Ya Allah, Kabulkan doa kami ya Allah Ijabai doa kami ya Allah Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya kepadamu ya Allah Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan hanya berlindung kepadamu ya Allah Jangan biarkan kami dihinakan dan direndahkan oleh dunia ini Melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah Yang membuat hidup kami dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini dan kehidupan akhirat nanti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adzaban nar Wa qina adzaban nar Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحان الله وبحمدك اشهد ان